Bismillahirrahmanirrahim surat Saba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir Suratu Saba ini tawiki ku nerangno surat Saba Saban nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makiyatun utawi surat Saba iku bangsa Makiyah. Illa wa yaral ladina utul ilma kecuali ayat wa yaral ladina utul ilma ayat. Wa ya te surat Saba iku arba iku papat au khamsun ta lima wa khamsuna ayat. antara antarane 50 papat utawi 50 pinten. Gangsal. Alhamdulillah utai sekabiani puji kulillah namung kagungane Allah. Hamida muji sapa Allah taala nafsahu ing dzati Allah taala piyambak bidzalika kelan mengkono-mengkono alhamdulillah. Hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu te kang den kersakno bihi bil hamdi muji pangeran iku maknane asana iku ngelem ngelem bimat munihi lawan barang sing dikandung alhamdi yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian. Wa wa ta alhamdu al wasfu nyifati bi jamili kelan ape. Lillahi taala maring Allah taala. selalu kita berprasangka baik nyifati ape ning Allah taala. Apa nu sinten alladzi rupane dat lahu kang ibu berhak lahu kang ibu kedue ladi mau te apa wae fis samawati kang dalam pira langit. Wa malan apa wae fil ardi kang dalam bumi. Ising gadah langit bumi sak isine ning Allah zakat orang jupuk duit sampean, sampean nopo nasaruf Nasarufno nanti Milkan apa nih kepemilikannya wakalkan dan penciptaannya walau lan iku berhak kedue awalan namun kagungan kagungane sarasan alhamdulillah pujian fil akhirat ing dalam akhirat. Nopo dunya ke. Lafat itu kat dunia ke Kita ukur jelas. Kat dunia koyok pujian neng dunia. Sedap. Kat Dunia kaya pujian ana ning Ya yahmadu mujihu ing Allah sapa aulia uhu biro biro kekasih Allah ida kalau nalikane modho masuk sapa para kekasih Allah al jannata ing swarga wa huwa ta'ala ta'ala wal hakimu dat sing bijak fi filihi dan tindak lampai Allah al khabiru tur ya kang bijak sami hakim nggih bijak khabir cuma niku bahasa Arab Bihal khalqihi lan makhluke Allah Ya alamu perso sapa Allah taala mai ngopo wae li jugang manjing ngopo ma ya takhulu tegese manjing ngopo ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kaya dini banyu wa khairi lan liyane ma. Wa malan perkara ya khruju kang metu apa ma min hasange arat kana batin kau tini tanduran wa khairi lan liyane nafat. Wa malan perkara yang silu kang bakal tumurun apa ma minas sama isange langit. Min rezeki sange rezeki wa khairi lan liyane rezeki. Wa malan perkara ya ruju kang munggah apa ma yas adu tegese munggah apa ma fiha yang dalam sama min amalin saking amal wa khairi lan yane amal wa huwa ti Allah taala ku ar-rahim sing akeh di awliya ihi terutama klan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang akeh nyepurane lagu maring poro awliya wa qala alladziina kafaru la ta'ti as Wa qala lan ngucap sapa alladziina kafaru wong sing kafir mesti sing ngingkari kekuasaane Allah la tak tinasa ora bakal teko nak kita pas satu kiamat ail kiamat itu tegese kiamat Kul ngucap sira Muhammad lahu maring kufar bala bala mesti teko apa kiamat wa rabbi demi pangeran ingsun lata tiyannakum yektine bakal teko apa asaahkum ing sira kabeh alimil ghaibi nanen wa rabbi demi pangeran ingsun lata tiyannakum alimil ghaibi Tegese uta Allah iku dat sing pirsa barang gaib. Bil jari kelancer sifatun utai lafat alimul iki nak mbok jari dadi sifate warofi Waraf lan diwaca rofa nak diwaca roba berarti khubaru mubtada ini lafat alimul ghaibi ku khubari mubtada. Wonten kira amale wa alam dadi boten alim tapi napa? Alam terus bil jari diwaca kelancer niku wonten kiroah napa mubalaghah wonten kiroah macam-macam lah Ocara bahasa Arab nopo, wafir dados kafar kofar, nggih. Wahibin, wahab, nah, alimin, Allah. Layak zubu ora apa ora kelangan apa ora goib manane ora terlewatkan ya gitu ora terlewatkan anhu sanging Allah pemis kalu darotin apa sepadane sak sidik edar Nah, enggak enggak saiki maknane ku atom. Muni atom sik ra trimo dari partikel no. Nah, kiai kuno maknane ku semut abang ya. Oh, semut Buddha, masa ana semut majikan. Nah, Ngono sing wong desa nak muni ku sak lugute sawi ya. Sawi di lugut. Wiji ya. Anak sang lugut lugute pring lugute. Pokoke penting ku daro iku. Cuwilik banget ujine daro yang jengke muni wau atom utawi partikel napa. atau mriki musonda muni asghuru namlatin, pokoke cilik-cilike eh. miskalu darrotin opo sak sidik e eh. sepadan timbangan miskalu sepadan timbangane dzarrah wasnu dzarratin tegese sepadan timbangane di mana nih ashori latin tegese sidik sithike napa cilik-cilik e semut tapi ya semua orang tenan semuanya enam itu Imam Suyuti betul pangeran paham jadi mulane kadang orang salah paham yang keliru itu tafsirnya orang kok pangeran pangeran ramelok melok nafoh ora melok napa orang melok keliru jadi pangeran tetap bener sing nafsiri sing milih tapi kok ulama liya ya beda ngeten nggih jenang tak ulum bil Quran itu mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng ini sering ngendikan man fassarul Quran biro'ihi fal yatabawa makadahu minanna. Terus kemudian mufasir itu milah kang, milah itu yo ya milah, milah itu dari semu dari kemungkinan sekian riwayat, niku milah. Karena mufasir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu, tapi tidak yang paling nopo benar. Yang paling benar namun dewi Allah, sing maknane niku sesuai kersane Allah. Iku kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, yes, bisa diduga secara disiplin Allah Misalnya ngeten. Bumi ku bisa bisa, manggone bumi, bumi sing mbok manggoni iku manggone niku. Jadi aku takok. Saiki bumi lo nanti Aku takok bumi ku di ndi? bisa iso jawab tak mana kok mbok mana mulane ora barokah urip kok. Nggone roh nggone bumi. Jadi bumi lho saya nang nanti, Nang Karo toh, Aku ada duit ning di neng bang roh. Kakak bumi lho manggone neng di. Karo toh, Nah aku roh aku kiai. Bumi ku nak istilahnya hati hati sokai iku bumi ku neng banyu. Bumi neng banyu, banyu neng watu itu diolak-walik, pokoke terakhir iku ala zuhril khut istilah kanjeng Nabi bumi gone-gone gegeriwa tapi gegeriwa itu maknamu kowe ku belajar kamus zuhrun maknane geger khut itu maknane iwa tapi apa tenan ngene iku kan yo ora roh kakek saya kita beda iwak tongkol dibuat pangan itu jenenge apa terus Enggak jawab ya ben ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol dibuat pangan itu jenenge iwak. Kue kok roh nek iwa. iwak? Eh? Terus cara ana wong ahli medis, dar, terus ning kono iku ana protein tertentu. Sale wong ilmuwan, ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol obat penyakit tertentu. Kira-kira udarani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kue roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. jadi kowe roh gendera ngono iku iku jenenge tauhid apa hizbut tahrir misale lagi misale dadi wong iku misale misale Mustafa ini lho ngene iki dekne jenggoten sunah rasul ora kober nyukur mergo ribet be ekonomi misale misale terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur misale Lho kowe orang orang tau ora rasane dadi wong alim tak warai ben kok kok suwe-suwe ora alim dhewe. Nek iku disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awalnya iku salah nama. Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal misalnya. Melihat apa pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker spontan itu nama Tuban itu lama-lama hilang ya ini penangkal penyakit kanker dia nggak penting nama Tuban ini ini penting dalam disiplin ilmu makanya begini misalnya ini awas jawab awas nak keliru kayak keliru fakih. saya punya toko emas punya toko emas mau digarong sama Zaid misalnya Terus kemudian Zaid duel dengan saya, saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat nggak kalau Zaid ingin bunuh saya? Saya bunuh Zaid ini dibenarkan nggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan nggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhad darun damu, darahnya muhad darahnya pembunuhnya nggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh pembunuh mukmin masuk ayat wa mayaktul mukminam mutami dan siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak kita dibedai, lah mau penjahatnya agamanya apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng lah ya lah Sing nyolong yo dulurem, mengko yo anak putuku. Dinggo dulur kok ora oleh misale. <laughs> sing dicolong yo putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saya. Kira tahu mikir ngono. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane ketara. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Neng atmosfer, neng sistem galaksi, sistem sistem bamu itu tak bumi itu. Tapi sini wong Yahudi gus pinter. Wong Yahudi gus mulai di sini pinter. Mat Muhammad. jari sebenarnya nono kiamat, dia sebenarnya kiamat. Terus bumi ki diganti, ta ora? Iya jare kan Terus pas kiamat ajur itu kan sok uang dihisap. Lalu sementara tidak kok di, <laughs> Dadi uang oleh Nabi Adam nanti saya kan dipendem. Lalu pas peralihan itu sementara di. Cara kue mangkal Jawa botol. <laughs> Nabi kan Nabi kan gak iso bodoh nih. kue kan raiso. iso. Nabi ora oleh nopo Bodoh. Mungkin tahu mikir, sebenarnya pas kiamat lemah hitam dapat di Mustafa misalnya semati pas kiamat kita dapat ganti, mas kira-kira di temang sana nih wet bumi ini dijur kok dapat di, eh kamar <laughs> pas pas kiamat itu loh, pas bumi dijur loh. Lha <laughs> oke melacur ajur pisan. <laughs> Gak gak ganti itu ilmu paling angel tapi di wong salah Itu mesti diawali sangka salah penama. Nah, salah penamaan itu sudah ada kekacauan. Iku neng fikih ana jenis bab sial. Kowe nak duwe bojo atau duwe donya, kok ape direbut uang itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Di Dilebokno neng bab sial ya neng ngene fikih ana apa bus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa kalau kamu mau dibunuh kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya di abk artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol si, sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak, ini tak, tak warai cara nih ngalim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau lungo terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, itu serabu jublas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa ndak? Loh, ya, ya, ayo, ayo, ayo ngaco-ngaco nana, sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya. Ora, ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. satu sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam, setengah enam mau suruh. Nah, dorong kuno kan wae setan. So, apa kalau apa dorong cewek Iya, kok setan ini gentayangan, setan sing ndi ora tak kok kula ngerti Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya itu tolak enggak Aku sebagai wong disiplin fakir kan tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fakir yang pernah mondok. Aku takut Kang iku sengalami ngalami sinten? pun aku mboten sak takok sing ngalami, pokoke hukume sepundi. Wah, aku mangkel surup suruh wis takok mangkel long, tamu suruh surup wis mangkel wis ora sopan. Marai kiai. Wong iku ustaz ya rondo kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapatin. Ilmu ini lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran, rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten, pokoknya niki jawab. Gak anak iso wonge tak telepon saiki, sampean kenal wonge? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dene guru, oh tak piso ya mbak. Kowe iku ora ora dadi wong alim, sampean ku fasik, ganggu wong alim apa ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafat tolak ku ono eksplisit iku ora butuh niat, ono sing kinayah. Kinayah iku ya koyok tolak, koyok orang. iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak telpone tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis wong. Wong kok gagu wong alim, kok nara ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafat tuh bias, disebut kinayah ning fikih harus niat. Jadi lafat kalau yang nggak jelas tuh terserah niatnya yang melak melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok, kue kenal. nak kenal tak telpone tak takok, eh kalimatiku niate apa? Amin. Wah, wedi wong nangis. Aku nangis curiga, aku tuh tersumat sakiku. Jangan-jangan wong iki. <laughs> Ono nangis. Baru nangis sih aku. Niku Gus, niku kula. Oh, sakit aku. sakit aku. Wah. Sing Kang wis magrib sik, magrib sik ben setan Bos setan sing nemplek dek bos nemplek kiai ini magrib sih Maghrib magrib sih abdi Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafat itu jelas. Misalnya ada lafat jelas menistakan agama. Hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafat bias, lafat ambigu. Misalnya aku ngeyak Mustafa. Mus bocah kelunak kelunak amen ngrumat jenggot. Kan iso penistaan. Jenggot itu sunnah Rasul. Bisa saja itu penista. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo di Barno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks ngelakoni sunat ninggal wajib. Gejolokan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat. Kuno temai tenanan ruku emra bener. Wong eno mangkel dianggap ngeritik kunut. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mereka karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat wae misalnya. Kan ini bias, ngono gue bias ndak? Bias. Nah, lafat tolak sebenarnya aku takok lah sampean kenal tiangnya Kang. Aku wis sopan santun karepku ya sopan santun sampai ngempet mangkel wis sopan Mboten usah tanglet terus tiange wis. <laughs> Jenengan gak ada nomor telepone, <laughs> betul usah takok nomornya. Wah, semane batin kok agus. Kiai nom surup-surup wae setan malah wah mau bang. Kang, gue ku nak takok juga gue wong alim takok hukum. Sembrono gitu. Tolak iku nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama. Hukumnya jelas, masalahnya selalu ada lafat bias. Lafat nopo? Bias. Itu di semua konteks Misalnya gue neng Singapura, roh wong Singapura dinamis mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis, tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong sa Indonesia darah. Apa orang di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber. Kok rati penjara kafe? Wih, ora trimo satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo tar. Wah penjara Kang Jora aku naras. Kalau kalau polri ini tak penjara bang. ngomong. Tapi orang ngomong gitu ya raiso di penjara. Niat aku kan motivasi ya apa? Sangking senenge wong Indonesia, aku raka pengen tertinggal mbek Singapura. Sarane ngomong nyerempet ngene. Ya iku salah pilihannya mau ikut tok. Paham ya? Tugale kalau gue misalnya ngaji ngantuk terus ngomong, Tiba ngaji ngantuk, Ada omah kon." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh tiba ning omah tukaran mbek misalnya. Ora gelem, mboten Gus. Nung warung kula mulai ngumamuk Kang lafat itu jelas lafat ya butuh niat. Dekulon kula badhe konfirmasi mbek tiange. Niku niat tolak napa mboten? Nangis malah ditakoki kok nangis. Curiga aku wis mesti. Wis mesti masalah. Ya. Mun Kang salat riyen ben setan ilang. Bar salat maghrib, kula biasanya mulang anak kula tak preno. Anak kula tak terus dhewe. Nangis. Gus niku kula sing Bojo kula niku anake kiai, kula niku mboten anake kiai. Kula nu seneng mbek bojo kula. Tapi bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai wadah. Aku kula niku wis ra tau diperlakukan sebagai napa suami. Aku mun bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, terus kula mboten kiat muni tadi, kowe iku ra bojoku. Tapi niat kula mboten tolak, Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak, Kang. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab Yana Tutolibin termasuk kinaya adalah lasti jadi kamu itu tidak istri saya dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami kau gue mangkel ambil anakmu kau kurang anakku kan yurai sos kadung anakmu kok kau anakmu maksudnya kelakuanmu rakoyok orang koyok sebagai anakku Wes ya Allah, aku dadi kok ngene jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafat itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama, mesti ada lafat bias. Seneng wong wedok ya mesti ada lafat bias. Saya jajal ke saya no cinta apa ya, ana sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawur kue, aku bingung. Kan gak jelas. <laughs> maksudnya gue piye kan gak jelas jebule nih gue biasa ditraktir pacare kawan <laughs> gue gak ada sing traktir sing itu GR gue nih sen Lafat ini kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono gue piye ya. Maksudku gue nak ono gue kan alternatif tadi. Nah di dunia itu selalu ada lafat sore, ada lafat kinaya. Lah iku sore itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak pen diabaikan. Jadi ana wong kok muni ngene. Misale dalam misalnya ana wong muni ngene, aneh merah putih mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid mesti subversi ora kok mungkin mesti yo. aneh ulama mesti subversi. Tapi nak muni ngene. Kakekane Zaid tanggaku. Baik jare wong akeh lah ulama. Mereka iso wae zae cara ngake ulama tapi kenangane ini ku utang ra nyaur. Bingung gak nang ngadepi ngene. Paham itu maksud? Lah iya, cara wong akeh zaid iku Tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur piye iki jajal. Iku penistaan ulama apa penistaan zaid? Paham? <laughs> Lho, susah <laughs> talate dadi hakim waduh mikir. Zaid. Nah iya mulane angel dadi agem yo ya angel sing gampang yo demo paham gitu dadi. angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam tuh cara bikin nama. Merko nama iku yo ya bingung no. Saiki misalnya ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saya ini bahasa nong ini karena pemerkosaan mukmin gue bahasa nong ini. Seorang mukmin memperkosa, oh malah penistaan agama. Gue wong mukmin gue buat selip noning pemerkosa. Tapi gue nane gue nih bab syafaat, gue ngaji bab syafaat. Gue keterangan yang ini, mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Iya kejajak. Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Nah, itu melani Nabi nanti ngendikan la zani hina isni wawa mukmin wa sarik hina syrik wawa orang ora wong zino dengan status dia mukmin, orang ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab Tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Gue jawab ya, tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina masih mukmin apa ndak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu bezina? Tidak. <laughs> Terus diubah ubang dong. aku apa petakok omong nakir? apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu apa dulu orang ini semangkel harus dipukul nah ternyata malaikat itu modelnya gitu malaikat itu ya ora pinter maksudnya nurut ngono orang pinter-pinteran Mereka nak pinter-pinteran kok ada sing pinter ngerayu bahaya melalui Allah tetap paling pinter pangeran Jadi malaikat itu tetep iso orang pati pinter lah iso buatan malaikat kok Jibril malaikat yang masal-masal nah Jibril pinter ketua orang pinter bangunnya Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masar, raine gendo-gendo tiga ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter ra pinter kan. <laughs> Ah, raine ireng jus giringin rokok padang swarga. Jadi malaikat kan engkau sing kelip-kelip lah aku sing mirip. Garuk sing rawon nur, Lagi kelip-kelip. Mengano jogeman geman nur nopo Kelip-kelip. Mereka mau iso ke garuk. Nah, jenis kelip-kelip ini yang masalah. Mulai terus temangsang neng arof itu tadi ono dilebok non rokok ijek go iman dilebok non swargo amale racu. Lalu terus neng arof itu neng temangsang neng pager. Barang temangsang neng pager dua orang neng swargo kepengen ngiler roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepengen bu swargo. Mbak pangeran dibully Yang kepengen swargo diadem non rokok. Roh rokok kon pun gusti sementing penting buat non rokok. Wes kayak gak jaluk swargo buatan, yang penting buatan lebih bener. Terus diadep no swargo meneh gusti mosok delok tok rayu. Waduh mana nen rokok, itu ada nana rokok guys Pokoknya bi, sementing gak melebu rokok semua terus. Mau nganti kapan raro? Tapi insya Allah suatu saat juga ada suara. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan kue kurang anak tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue ra hormati bojo kadang spontan menikue kue iku tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri makanya dikategorikan lafat kinaya lafat yang bias yang ambigu dan pemaknanya terserah niatnya yang melah melakukan. Mulane kalau takok, Kang kowe kenal sing nglafatno iku. buat nusa tangklet Gus, bar sih. Aku mulai rodok mangkel. ada nomor tilpune, kula tilpune buat nusa Gus. Ngamuk kula. uang waras kok. Toro aku ge khusuk sing goblok malah ngamu, ngamuk. Astagfirullah. Pakai hukum malah nopo Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh, Wah curiga, ya mesti cai kiau. Suatu hari ini. Batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa wa alama adamal asma. Mulane nganti ono sirik, iku yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun sama itu mua antum wa habaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ono wong nyembah watu mergo darani itu lata, itu uzza, itu makhluk terhormat. Ya ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit, Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan kelungsu, Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo lata uza iku dipacaki koyok pangeran akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran, mengikuti sakral no. Mulane cara Quran nak jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Ah, terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah dah Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piambake terus bar tok kae mangan niku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam karena yakulanit to'am. Kok mbak arani pangeran bingung kira-kira mbak sugoi sambel ku ya doyan. Cara Jogja itu kok ana gudangan ya dintekno. Ah, terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka nggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kue fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak kami lah, kau koyok salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah aku matematika untuk papat. Terus tahu ramu enggak? Ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalakan gubernur gak apa-apa boleh dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa. Gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. bangun Nabi tapi buat sifati seperti itu. Mulanya yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kayak uang wedi bojo, mesti gara-gara nyingkat garwa gare nyawa. weh tinggal bojo puwing. Jajal bojo barani konco anyar. Biasa wae konco anyar. Kadang lunga kadang ketemu. Ben bojomu nganggep kue ora penting, kue nganggep bojo ora penting. soalnya kelon-kelon bariku tukaran, bariku damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ada bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur ya Rasulullah kula niku tukaran terus gue bojomu. Kulo ngeten ngeten ngeten. Nabi guyu dok Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku nggak komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat iku dia anak meneh bertukaran Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, nah aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ra melok. Melok-melok, malah masyhur hadis iku. Lho malane kiai kuwi akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, "Wancen bojomu iku judes." Wong wedok sing ora roh hake suami suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus dirasa dirasani, "Dek kiai ku cangkem elek." <laughs> Kowe tau dikomentari. Mengenang ngono iku ora usah. Pokoke ana wong lapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai-mulai. <laughs> Terus, lo ya kok gak ada solusi? semua <laughs> kurang rano solusi ini, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yang ngalami wis ngono tok jawab mulai. Masyur ning gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar, Umar kereng kereng wong. Tentang bojone ngamukan. Bareng pas lapor Sidina Umar wis presiden wis Amirul Mukminin. Bojone jebeder pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye orang matur? Sampun. <laughs> Sampe to. Lah yo iya, kok apa sampun terus. Maksud piye? jebule jenengan nggih ngalami. Wah, <laughs> cewek lho. Oh, nek iku padha wae dong. ya sudah seperti itu. Paham ya? Dadi eling-eling napa wa alama Adamal asma. Jadi angger ono uang. coba orang kok tidak kiblat Amerika gimana? Darahnya negara superpower. Oh darahnya presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Yo ya mesti kau wedi to, Coba kue nak darani presiden Amerika nak ramangan yo ya mati. Enggak tua yo ya mati. Nak sumpek yo sumpek Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita akan salah, bahasa anu itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati gak? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama we keliru. Terus yang marahi terus akhirnya rapati percaya mbek pengiran tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus pantas ya gerdu nih. semua rono wet timur kono gerdu. Sebelah ono wong nekat manggon kono ya santai ya ora ono piye di tonggo senani turu teng kadel, yo iya, iya, rapi piye ya tak takoi. Lagi rapat di turu kadel enak Gus gak ono sing ganggu bar. <laughs> Kupon dilebat, Yo rata tau ono setan. Di bolak-balik Gus wet dan ya. Tahu tak liling ya. Wedene ku dililing. sih sing wedi. Wedene ku kudang, Hantu kudang, ini deh Medeni dekne diparani dililing. saya aku delok ibu, Artinya gini, nganti kowe wedi weden mau nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. <laughs> Jadi bolak-balik itu salah. Nah, Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didawuhi bapak ngeten. Kula iki eling belum kalih bapak. Hak kena diwedeni jin. Ya oleh wedi manusa wedi ku ya oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Jadi ben kuwe ro nak makhluk ora manusa tok ya ana jin Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus dewi bapak. Iku ya sono beda nih. Jadi memang ilmu itu luar biasa. Di kalau kita nanti berkali-kali sawangan ono beten, lawang kalau tak buka, raine biaya tapi tak Rian ya beti tenang. Jumlah Mustafa ya rara tuh. <laughs> Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ono pocong marani omahmu totok pocong. Terus salaman piye gak kaget tapi bocor. semenik lo nak kenalan rai ini buka aja ngono wow mesti kecewa wah semane ya, jadi macam karena ada sesuai rencana mesti iya tau dong Assalamualaikum lani, wa allama adamal asma. Mulane fisik itu penting. Sampeyan tak nih. Wong diarani kolbun. Kolbun artinya mola malih. Jadi bergowong kadang seneng, kadang gedeng, Bi bujo kadang seneng, kadang gedeng. Kok kalbun ati ku mola? Coba sesuatu kabeh ku di desain pangeran mesti sesuai nak maknanya sebelum dirubah, sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyur Said Husain ketika dekati Karbala itu tanya ini mana sebagai pengawali disebut ini Karbala sejauh Said Husain Hada karobun wa balaun karobun itu susah, balaun itu bencana. Delalah beliau kabundut teng pundi? Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah. Medina disebut Medina. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Medina. Mekah itu rian jenenge bakah Mekah. Maknane taktau anakol jababiroh satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia KB tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara nggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Yus ya ngono kersane pangeran. Mergo maknane bibak kata bakah maknane tau nakol jababira Orang yang angkuh angkoh akan tunduk di depan kota Nawa. itu pangeran. Di pangeran gak nama itu harus dipikir. Nah, sehingga ya sudah seperti ini, yang kita alami seperti ini. Nah, kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja terus ini wak, wingit. Ini ono ditunggoni baik. Isa darani jelmaan Tuhan, hayula, ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat, Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh log logos, logos itu roh sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya acara cara wong Islam boten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Zat. Mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah iku zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan dat? Mergo Allah di sifat kuwasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Nah, saiki ono sifat kok tanpa dat gentayangan sik terus piye? Ampun terus jadi tragedi nganti saniki. Mulane nganti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu dat sing wajibil wujud. Jadi mulane ojo geman nggih kula suwun salah nama iku ojo geman. Lah kowe misalnya ana cah wedok wayu seneng terus aku ora iso tanpa tanpa ini. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal dia ya ini wes surip, Tapi aku nak rabe dia ini bahagia. Sebelum kenal dia aku ya bolak-balik guyu ning pasar. Yo ya guyu guyu warung kopi di bahkan ning kamar dewan guyu guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama penama. Eh mulane kesalahan. kesalahan itu gojolokane Quran inhiya illa asmaun muha antum wa Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham ya? ini penting kalau aturno ben benro. Ya ini mau tak takut, ya, mau. Jadi mau kita dadi hakim iku pakai pakai teori apa? Jadi kalau nih, gitu, pokoknya aku jogeman ngomong bujumu kita pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun nggak diteri. Tapi kalau kata itu ambigu atau bi bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melah melakukan. Lalu kalau takok, kang kue kenal tilpune boten, boten usah pun Gus. Wah, itu nana. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai amen ya diamu ibu june. Akhirnya ya yes, ngene Kang, gak usah pegat, kau kue tuku derajat, kono mangkel untuk kue mergo kue rakus, is is is opai opae iha ngamuk. Gus, siap. Ya yes, kue kondo bujumu, jare Gus Pak, kue kei iha ngamuk. Wong ngamuk manusa yo ya ana batese Kang, kok yo ya kesel lah. Apa tak kei fatwa liyo sing rada kurang ajar apa? Suap dhuwit terus sesuk gak ngamuk yo ya, meneh. <laughs> Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih Gus. Lah iya iku sing mari perkara yo. Misalnya salah Gus tok iki gampang lah dadanane. Ora Gus ditambal Ferrari cek iso lah. Ora Gus melarat. Karo tuku kuwi opo ora bining bareng yo aneh-aneh kowe. Tapi ganteng bocah jeneng. Mergo gandeng. ganteng kan iso hilang, kan mangan gak ambek ganteng. Wala asgoru mun kula terus nang. Layak zubora mana maknane layak ibu seorang ora gaib andu sanging Allah. Apa miskalu darrotin, apa wow. Napa? Pokoknya darah itu cara saniki manjen partikel, partikel atom jenis darah. Sama delok teng kamus-kamus modern, darah itu partikel terkecil gitu. Pokoknya partikel lah yang nggak bisa bisa dibagi lagi. Tapi nak kiai kuno mana nih? semut budak, ono sing darah nopo, biji sawi ya. Tapi kiai kiai Jawa Timur mana nih sak lugut, waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut ya, ya ya nak sak lugut tuh jadi gede, ono 0, <laughs> Serono sing bener nih. Pokoknya butuh ego, Allah ego perso barang paling cilik sekali nganti iso gawe mergo perso. Raiso Raiso gawe Raiso iso pirsa. Fis samawati kang dalam pira-pira langit walafil fil ardi lan ora ing dalam bumi. Kecil apapun barang sing ning langit be bumi Allah mesti pirsa. Wala asgaru lan ora barang sing luwih cilik mindali saya mungkon kabeh wala akbaru lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubinin kang jelas, bayinen tegese kang jelas. Wa ta alkitabul mubin wa Allahul mahfud iku Allah sing mahfud. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam Lihat ziyalladina amanu. Fiha yo. Ya? Ono fiha barang. Lihat ziya fiha. Eh, fiha apa fihi? Ya kabeh. Hah? Lihat dia apa? Fiha. Saya tak tahu ya. Fiha yang dalam sah masuk Lihat dia supaya males sapa Allah taala fiha ing dalam saah yang dalam kiamat. Maksudnya sebenarnya wis kiamat yang kadung wis kadung fiha ya ing dalam kiamat. Maksudnya yang dalam Lu mau tak jawab ya, sausi pas dunia hancur mau pening di. Ya. orang Orang dijawab ya, setengah sampean ora rasane dhewe ditakoni. <laughs> Kok takok sampean ora dhewe. Jadi ngeten kalau nanti mau catat kitab, gue ngandel ya kena, orang ya kena. Wah ini kita kitab. Jadi menuso niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Iku kira-kira somben niku pas kiamat hancur iku pangeran mau buta ada kira-kira mau gede nih sak beras. di beras. Karena manusia itu yang bener-bener inti ini manusia itu orang nganti sekian nano, jadi 00, sekian. Pokoknya per seribu nano, pokoknya kecil sekali jadi nak Allah misalnya ngumpul wong menuso Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau buta wadah sak beres. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir musuh sak gede. Terus jejere hulek yo gede <laughs> misale. Ora usah ngono, jejer mik tisen yo. Saiki tak bedheki, mun sampean anut kula, saiki tak bedheki. Zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro? Gak Nabi Adam. Ndak jawab saja. Nabi Adam kan satu kan. Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil iku mau cukup neng mani sperma sing neng Nabi Adam. Iya loh ora? iya Kang. Kan gak mungkin ini berkembang tanpa master. Iya to ora? Jadi zaman Nabi Adam sugeng neng gegere iku ana calon mung satu. podo kaya Mustafa ini misale Rabinah, aja Mustafa gak payu ya. Iku kan berarti misalnya dia anak wolu, kue dia anak wolu, berarti manimu iku nyimpen wong biro. Wolu, anak raja-raja Arab sing bojone papat anaknya jadi biro wolu likur. Ya? Raja-raja ya? wakil lah pokoknya. Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpen neng sperma tadi. Sperma wae ono sing pokok, ono sing sari, ono sing mukwadah. Ora kabeh inti nabo. Ya kayak beras kan ya orang kabeh inti ana sing mau wadah pengaman is normal kabeh barang gak mesti ana wadah penutup pengaman terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ini kitab-kitab ahli sana disebut nopo ajbut ganap sing termasuk delapan hal yang nggak rusak ketika kiamat karena delapan ajbut ganap karu hilakin soalnya kan ada apal delapan hal yang nggak hancur ketika kiamat satu roh nopo dua materi manusia disebut nopo ajbut Ganap, terus kursi, aras, kolam kan ada ada itu. nah lalu materi ini ki rai-rai Mustafa sing ini ki gue gak kanggo mesti buai ikat Lah yang nganggur rai ki berarti ini swarga wong elek, rai bantu Lono terus rai ini jadi ya merah kacau. Jadi mau dicoba master itu. Terus batu Mustafa mau digo bukti tahu sujud, bawa Qurannya ngecap, bawa Quran ros, pokoknya pangeran tuh. Boten boten cap sang jelas. ukurannya itu didelok. Angker yang mahsar badhe murub berarti sujudem bener. bener. yau mata taral mukmini nol mukminat yas anuruhum bayna aidihim. jadi ukurannya gampang. angker bathuke murub berarti sujute ditompo. Lah anak remang-remang kok sebenarnya dites. Dites ngarepe wong akeh, pangeran nyelok. saya rene." gue Gusti. Gue tahu sujud be aku. Nate, Gusti. Terus dijajal. Saya saya sujud. Lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampe sujud itu jengkang koyok apa? koyok kayu sing keras. Pas sampe sujud jengkang. Ayo ya disebut pangeran wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. khosiatan absoruhum taruhabuhum zillah wa qad kan yud'auna ila sujudi wa salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak bi bisa tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya tangannya ada nurnya semua tubuh ada nurnya yaitu nah, yang sempurna sehingga ini langsung asabul yamin itu disebut fa'amal labdi nabyadot sujuhum fafi rahmatillah jadi malaikat itu yo gampang tugasnya malaikat itu gampang mereka yang mahsyar itu apa wis desain raine wong apa itu muruk raine wong elek iku peteng. Malaikat jadi gampang. Wes gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung di ke garis swat. Iku faduri humpi bisuril lahu bab. Terus teh dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete uang sing remang-remang terus temangsang. Lha iku dadi arof. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing kremang temangsang ketatap pagar mah. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuri lahubab batinuhu fir yang dalam itu otomatis jadi suwargo wa hiruhu mingki balihil. adab sing iki langsung jadi nrok. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya ora kayak KPK, kayak polisi kesuain investigasi kok ora. Ya disebut mahum fi wujuhim min atharis cucu. Jadi sing apik ya identifikasi ini sing wong elek disebut ya raful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi wal akta dadi penak malaikat jadi kau jono malaikat itu terus ribet boten Mulane anggere sing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Ihya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya duwe sandi, kok raine padang. Sepaling takok basa-basi. Prosedur nggih pantes-pantese kalau tangkreti nggih, monggo dimulai ngono. Es ngono ta. Tapi nak raine wis mesum. Raine potongane mesum wis. Antemi ngono suwen. Paham ya? Dadi dadi kabeh iku iso ana prosedure, terus Allah iku no prosedur. Mulane misale ana wong seneng wong liya, bojo iku roh. Wong ora iso bodho iki, Kang. Misale ki di bojo, mbok gencekno paning lampu abang roh wong ayu ke delok. Mbok khilaf ya mergo tetap tubuh itu tidak bisa bohong. delok seneng mbek delok penelitian itu iso <laughs> kira iso ngelak jumbo aku peneliti <laughs> tetap dianjuti tetap tubuh kita itu tidak bisa bohong sama ketika tubuh kita benar-benar sujud yang pangeran itu direaksi dan reaksi itu semuanya jadi nur kami semuanya jadi nabo. lah anak sing dadi nur disebut ya matarol mukminina wal mukminati napa yas'a nuruhum baina ai ayatihim wa bi aimanihim iku ya sik muni yakulu rabbana atsmim lana nurona wis nure ning rai ning kaki ning kuabe sik muni robbana atsmim lana mohon ya Allah nur saya disem Lha iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel ya rawani karena dia pasti ashabul yami. Lah yang nggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang, lah iku terus temangsang. Lah temangsang iki jenenge ashabul A'raf wong sing ning pager. Lha disebut wa bainahuma hijab Walal alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisima. Lah aku kepengen jajal ning pager ya monggo. Jadi iya, yo sing ning pager ku sakake. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok mok salamun alaikum jero. Salam yo gak sakake pokoke sakake. Mulan ra usah ora usah nang kono kowe. Jadi sujud ditampa itu ora kok alamate rupane badhok nih buatan Masuk ben tes ini ku napa? Nur. Ya caranya gimana gitu? Ya wow latih zaman tentunya ini niku sungkem tenan yang pangeran. Sing mbok alami ki kabeh kersane pangeran gue kudu sujud tunduk neng kabeh kersane pangeran. Ora usah kakean takok, ora usah protes. Ya jadi sok ben pas bumi hancur gue Allah mau butuh Hajane ya ora buta, apa iso wae, tapi jelas iku kira-kira iku mau sak beras. Nanti wonten sing ngitung mau sak beras. Nggih nggih, sebab sampean pikir saya. Materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat gini. Sak klungsu, ngerti gak sak klungsu apa? Anak wit asem itu apa? Bijine asem cara wong Jawa apa? Klungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya ya di, calon buah ya calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di situ. Lah anak kelungsu ini terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih mboten. Pitik pertama itu menyimpan gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Jadi kira tau dong mikir ngono. Malah bingung wong sak menake ditekok ndi wae. <laughs> Bu takon ora tau mukmin ketenanan. Utawa ngene nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoke bendera iki, pokoke tauhid. Eh, sing ngono ya kenek, pokoke nek ora iso ilmiah wis pokoke apa? Dadi ilmu loro siji ilmiah, nomor loro pokoke. <laughs> Terserah ke milih ndi pokoke pokoke. Milih ndi gampang ndi? Pokoke. <laughs> Jadi menusa itu nyimpen itu mau misalnya pertama kelungsung sing digawe pangeran. Iku rayo calon wit asem sing gepedi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi kelungsu ya di situ. Lah iku nganti kiamat berapa wit asem sing gepedi? Dulu pernah mau sak sak jadi aku tapi mau calon telon telan Mbak Mustafa nih kono mau. Jadi aku tetap matur Gusti, tapi aku mau jejer Mustafa Gusti. Mereka ngel-ngel loh. Wis ning dunia ora nyafaati ning akhirat yo ora nyafaati. Ben nabi yo, wae pasti gue tetep ben nabi. Aman loh ya Oke jejer aku mau sungguh tak geret. Tapi awam awakmu gede di bang aku yo ya kowe sih kecemplung mau sih geret. On kira-kira manusia itu nak tenan. Jadi bumi pas dihancurno aku mau apa iku mau butuh sama. Artinya manusia saat dunia ya tentu Allah itu rabu butuh maksudnya Allah itu mau gawe sak niku cukup bunga dewung sak. Dunia lha iku coro ahli sunnah disebut ajbud danak, napa? Lah kiai-kiai Jawa iku ora roh maknane persisé, pokoke maknane balung nopo Kodhok. Nanti pireng jenengan? Kiai-kiai Jawa namane napa? Kula riyen pas ngaji takok, kula anak anake ayi, jadi nabi guru rada kendel mergo gurune iku nate ngaji bapak kulo. Jadi kulo ngaji dene, tapi dene ngaji bapak kulo. bapak pakde kulo Anake kiai ayi rada nakal ning mergo mergo silang-silang. Terus kulo ngaji Mbah Mun, putune Mbah ngaji kulo. Jemben anak kulo ngaji putune Mbah kan silang-silang ngoten. Dadi wanita kok. Ajbudana iku napa? mbok Gus kulo ya pokoke ngono. Lah ya kok kok kodhok delok-elokno iku. Dadi nak maknanya saudara jare apa? Balung kodok, ya. Kiai mriki nak maknane apa? Terus kodok itu ya? Kok iso kodok barang itu, Mergo cari, nak keyakinane wong-wong ning ndi sih? Wanggone ajbudana. Ekor, kowe jare wong-wong tak penelitian Kau mbok teliti. Eh, ini buku. <laughs> Lah sing ngarang ngelamun, nglamun, engko nang kaya sabak jare Wonosobo. <laughs> terus Nabi Sulaiman jare apa? Sulaiman terus apa nih? Ratu Boko jare apa? Bilqis kok nang kowe jenis ngono ah sembrono Wong nganggur kok nganti ngono. Sakake Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah, lah wong Sulaiman ae. Bojo kula tak didono buku iku ngamuk. Isin aku, mergo isin mergo Nabi kok mangkon Sleman. Berarti mangane gudeg jadah. <laughs> Sakit apa? Ya, Enak rasane Nabi Sulaiman ku ning Sleman ayo manggone mangane apa? Gudeg jadah. Senak esuk mangan gudeg kan yo ya sakit. Mangan apa beras jadah barang. <laughs> sembrono buku ibu ngapur, sembrono mereka sabak ibu yo sabak Yaman ibu aneh-aneh wae Nabi Sulaiman manggone oneng Palestina kono oh, Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa sing neng kene ana Masjid Aqsa neng Klaten <laughs> Masjid Sulaiman jadi nggak Aqsa gak? Gak tuh? Ya Nabi Sulaiman itu uripe gue bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak wae ngono ratu boko ratu. Tapi aku yo maca aku seneng ae hiburan. Yo ana sing tak kok, jenengan percaya ta ora? Nek percaya ta ora ngono kok takon. nganggur kok nganti ngono ya Allah ya Indonesia nganggur kok nganti jauh takok bukumu piye ajudan apa jauh apa sih lha yo gedene sudah, sudah, sudah. Tulang ekor. Lah kok ana kodhoke bareng ya Ki Jawa nang ana Ya Mas, ke zaman ngaji ono. Apa? Balung apa? Balung kodhoke. Lah kodhoke kok Sokoe ngono. Eh, iku mau istilah tok, iku mau. Kadang nama iku hakikat, kadang nopo istilah. Ya tapi iku lagi kan mau. Misalnya ajbud zanab gedene sakmene, tetep Allah gada sunnah. Pasti diantara itu karena wadahnya, karena tutupnya. Yang jansarinya kan tidak mesti seperti itu ya, saudara. Lungge tuh mesti dunia. Misalnya kayak beras yang jan intinya kan nggak sebesar itu kan? Paham ya? Kayak pelem sing ini pelem ya apa jajal? Aku mangan pelem, ayo jajal. Oke mangan peloke mbek kulite. Kan ndak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang muni aku mangan pelem, maknanya kan dagingnya jajal dan itu ya makanya itu. Jadi nak tenak somben itu Allah itu mau gawe wadah sak beras iku cukup ngumpul wong sak mau sedilo tapi paling mau sak detik ke manggon kono sekitar satu detik dua detik bariku bumi digawe anyar terus jadi orang-orang masar terus disebar meneh jadi gede nih sak minim Mustafa ya ini balik ini iki urung-urung ditoto enggak nih swarga lagi nopo ditoto nih masar urung mus Ya cek, ya cek ngene cek, untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam. Tapi nek ning pasar cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mek sinten? Siti Jenar. Siti Jenar iku muni ngene. Salat iku ning ati, ora usah salat iku sujud. Kalijaga. Lah kok ora usah sujud piye cara sarengat iku sujud? Soben awak saiki ku ora dinggo ning akhirat. Awak sing ngene iki soben ajur. Dadi rugi kowe sujud wae bathukmu, bathuk sing iki soben ra ono ngono. <laughs> Jare pikirane apa? Siti jenar. Mergo bathuk batuk iki kira kanggo soben. Soben mau roh tok sing ketemu pangeran awak ini kita ditinggal ning dunyo. Wah, kali Joko ngamuk. Lah lalu yang jadi referensi amal, buku amal ala merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah ya sing rujukan ilang piye Nah, akhirnya meltu pokoknya jari sidrinya, pokoknya ngono, ketemu pengenan roh tok. Jari kali Joko, ora ya sawah itu pokoknya ngono. Terus tukaran. Tukaran berjaduk-jadukan, mau menang tirar roh. Nak jari sing pro Siti Jenar, ya menang Siti Jenar. Jari sing pro Kali Joko, ya menang Kali Joko. Jadi ya semacam-macam lah. Buku ya akeh, ono sing menang no Siti Jenar, ono sing menang no Kali Joko. Tapi sing untung Deddy Miswar merokot. Filmnya Pak Ayu, yang sih gua sementing iku. Nah, kalau cerita takut itu yang gus, jadi jenar kufi. Lah tanggam dan takut noh ya bener. Ada kalau mau coba buku tentang itu, boy apa? Versi kiai kalau gak ada, versi wong alim gak ada, versi wong anggur juga ya gak ada, versi film gak. Nah udah Ya takut noh sih merano iku Lah yang ngono gue penting, yang debat ngono gue penting. Sing jelas Allah gak ada semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang Baru setelah lulus hisap, baru jasad yang sekarang ini digenti. Jadi Mustafa Irung sing ini sing tahu tiga sujud bersejarah irung ini, sebenarnya ditoto tetap. Mereka nak tetap irung ini, ini suarga tetap mau wong elek, <laughs> paham gitu. Tapi kok natane kungko kok apa? Paham ya? Sekarang maning suarga lagi apa? Apa rasa ditoto bu? Seneng sing punya kenangan. Ya oleh, maksudnya ini suaraku kan sing dikarepno kesampaian <laughs> misalnya gitu. Gusti kalau minta wajah klasik zaman. <laughs> ya mungkin atau nah, tetep isen lah. Ngapain gua aneh terus kowe elek dewi kan. Isen lah tetep dianggap pembantu malah repot. <laughs> ya tadi paham ya, tadi ada yang neliti di ulama ngerti kan, namun butuh nano. Mulane jari Abu Yazid Al Bustami ketika ditanya, Buatan ini kalau buatan guyon, kalau tetap ngaji kitab, wonten takbir. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat. Kemudian Rasulullah yang satu mensafati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai siapa? Napa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al Bustami penting ya. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an ibu ramu syafa'a qabdatan min turab menuso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu rak koyok sak genggeman turun karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe songkos sak genggam lemah akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat berko innama syafa'a mau min turab Mulane ki kudu roh ngaji. Dadi ben roh dur napa? Ben roh napa? Mulane penting sampean iman sing soleh nggih, ati sing seneng pangeran, sing ikhlas, wis ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan wis pokoke pantes-pantese tau drengki sithik-sithik wong menu. Nusa, tapi aja ditenani. Masyur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudan mbek wong fala tu hakik aja mbok tenah. Misale Mustafa bengi-bengi metu, apa opo ya? Terus mbok incang. Barang ngliwati ome rondo mlebu ta ora ya ora usah ngono. Metu ya ben metu metune. Terus idza dzananta falatu hakiki nak suudzon mbek wong aja buktek. Buktek. Misale bojomu meta metu aja malah mbok inceng. Apa kowe siap nak meta metu? Diinceng. Bar metu kok mulai jek romae. Ngono wis ora usah kok buktek. Lah engko misale dekne selingkuh tenan bosen mbek kowe ra ketara, Pak. Aku sentuk sing luwih apik kita tinggal alhamdulillah di bojo sing ra seneng saya wis konangan. jadi sing syukur malah dipertahan. Oke, iku ya goblok. Dadi sebenarnya Allah gawe donya iku gampang, sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, "Pak aku pegat, aku mbek kowe bosen melarat ra ganteng." Ya mestinya langsung pegat kok malah mbok pertahan. Wong karuan ra seneng kok mbok. Melarat pangeran ku enteng hukum atau laku marratan fa imsakum bima'ruf atas aku Mau eneka kemungkinannya loro, nape terus ya terus, nape pegatan yo. Ya. Pegatan ya enteng lah, nape pegatan gua ape terus lebih aja. Misalnya kita bojo seneng wong heh Hah? Kepiye aja. Kecuali ini muni ini dok, Pak aku aslinya seneng wong liyo segan ganteng-ganteng, tapi demi iman dan takwa. <laughs> Keadaan jenengan tak tompo, berarti heroik kau. aku wajib bertahan no jenis jenis ini Tapi semua. Paham ya terus nih wong nak suudon malah dunia saya saiki rusak. Wong suudon kok tenani malah digolekin ning internet. Tenan tau ora berita iku hoax tau ora, tapi men digoleki wae. Lha ora dawuh Allah mbek Rasul ora wajib diimani ya wis berhenti di situ. Idza dzonan tafala hak. nawa nak kuwe duwe dzon aja mbok bok boktekno, mari gampang suudon. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala alladzina amanu wa amilus solihat diwalsape mas ulai kau temu kono mengkono Allah di aman wa amin solihati um tetap keti ulai kama firatun tay penyepuranan waris dan rizki karimun kang ape hasanun si ape fil jannati yang dalam suarco Waladina utawa wong akeh kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalam pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki e eh, fi ibtali ayatina. Tegese ing dalam batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing puri uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat ayat ya Allah. mana nih kepengen ngalah no agama Islam, ngalah no kebenaran. Ya no wae wong sing kelakuan ngono. jadi sopo pangeran ono? Tak sembah yene ya ono juta aku tetap melarat. Tadi gawe ukuran pangeran wujud ta aku beda nih iku nak jaluk disembadani dani taurah. Iku berarti termasuk saufi ayatina ay fi ibtali Ayatina Aku kafir wong sing ngoten aku kafir. Jelas kafir kan. Wong wujudnya pangeran kok dibuktikan aku nak donga jute rati turuti yang karuan no langit bumi ono barang mau wujud, angger barang mau wujud misalnya ono singga gawe ukuran kok anggo ede ede. Dewi susu ini berarti seneng aku, angger gak seneng aku berarti gak ayo barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali sesuatu dikaitkan dengan di dirinya. Susu mendingan ini loro tambah loro papat, nambah kayak dua, angger gak kayak dua tak jawab songo. Iku gedeng tak gedeng, gedeng kamu nih. Iku uang itu sarap, itu rasa di rumah tuh, itu rasa obat no ben neraka wae obate napa mukjizina hale ngapesno kabeh wa fikira atin guna fi mayati mu'a izin kira ayat kita napa waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin nggih mboten mboten kira ayat kita mu'ajizin ayo bener kula Imam Suyuti pancen teng harokate jalalan napa mukjizin kan yang kiroahnya kita wa fi kiroatin nggih mboten Kak, kira kita napa nggih Fat? Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Nah, Imam Suyuti milih sing mukjizin. Mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin muajizin. Lah nek sing aran kitab kok aku yo muajizin wa fi qiraatin mukjizin. Paham ya? Iya kan tulisane teng jalalen apa? Mukjizin. Nak mushaf kita muajizin. Nah, Imam Suyuti milih mu jizin. Darani kira kita wa fi qiraatin guna fi ma muajizi. Isbiat, paham ya? Tapi sama-sama sapaan. Waladina sofi ayatina muajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sing aran yo ya, muajizin wa fi qiraatin. Muajizin. Nah Imam Suyuti, muajizin wa fi Muajizin. Sekaya wong alim tenan cah ono sabah barang guys kaya keren. Wae ngaji iki keren ya. Sokoe jos, sokoe jos. Roh nano, roh Ya roh bingung suka hp lah. Wa fikir ah, wae ya, gaya, soalnya mas aku segaya. Ngaji nih, iso sapa iso macam-macam. Wis rono. Wa fikir atem siji kira ahuna ing dalam kena fi malam den perkara yati kang teko apa wa fikir atin muazizin te dawuh muah jisin eh muka diri nanti sing nganggep kabeh utawa ngira-ngira kabeh aja nek ngapes kita au musabiqina utawa disi kabeh lana maring kita Fayu fayufawitu na mongko iso atau fayafutu nana samin fayafutu na atau Fayu fayufawitu na mongko iso ngepot no ngakeh maksudnya iso ngucul no ngakeh nak gitu maksudnya ini orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya kemudian mereka bisa lari dari saya itu pasti keliru mereka tetap saya tangkap dan mereka lagum ada pemirisin alim jadi kamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap ngendikannya Allah no jadi Fawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di Donium koron nyongkone wong ake ala baksa wala ikop bahwa dunia itu tidak ada bahas, tidak ada apa? ikop itu akan salah besar. Lha ya kaya wong sing ora percaya mayit tangi sangka kubur cek goblok. Ya lah zaman kowe wujud kok malah sangka ra nggih Wujud kita yang sekarang tuh malah dari ketia dan kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gam gampang. Podo-podo kira percaya ba'as mestinya ora percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luweh mokal yaiku dari ketia dan boyo mikir. Paham ya? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi gitu boten. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan wong songko kita ora sama sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa meneh sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten dilatih. Ulai kau temung kono mengkono kafe, ulai minta tuh keti ulai ka ada pun sekso Mirit sen sangking banget disiksa. Aisyil adabi tegese ela siksa. alimen kang banget mu alimen tegese banget ngarono bil jari kelancer. deh Mirit sen alimen Warof ilan sebagian kiro ah diwaca nopo Rofa mirit sen alimun. Mergo ora sifate sen tapi tapi sifate pun paham ya? Kan lahum ada pun berarti alimun. Tapi nak sebagian kira alimen miritsin alimen. Jadi kemana nak mulimen sifatnya apa? Miritsin. Nak alimun sifatnya ada bu. Nah, wis pokoknya koyo wong alim, guys. Kaya keren ngaji iya, keren. Yo, pokoknya ibu-ibu terang nongono nak mulang sih itu. Di sana itu wes alim alama. Tapi waktu keliru awas kena. Sini sini gurune alimen kang nglarakno nomu tekse kang larak bil jari lan berarti sifatnya apa? mirid wa warofilan lan rofa berarti dari sifatnya napa adabu sifatun dari sifat maksudnya utawi lafadmu alimin sifatun dari sifat sen ke lafad risin berarti jer wa pun utawa wa pun dan dari sifat sing ada adzabun jadi kemana nak buat wajah alimun berarti sifatnya ada pun nak buat wajah alimin sifatnya merit pun subhanallah bihamdihi adada ya khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada ya kalimati subhanallah wa bihamdihi adada ya khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan suka, silahkan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami, silahkan klik subscribe